Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memujinya atas kenikmatan yang begitu banyak yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah Swt limpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang mengenal syirik dan juga sejarahnya dan apa yang dimaksud dengan syirik dan macam-macamnya syirik adalah lawan dari tauhid yang artinya adalah menyekutukan Allah SWT Menyembah Allah Dan juga menyembah kepada selain Allah Menyerahkan ibadah kepada Allah Dan menyerahkan sebagian ibadah Kepada selain Allah Dan lawannya adalah Tauhid yang artinya mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah. Hanya menyerahkan ibadah kepada Allah SWT semata dan sama sekali tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Inilah dinamakan dengan syirik dan inilah yang dinamakan dengan tauhid. Ketika Allah SWT menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa ke bumi ini, maka mereka turun dalam keadaan mentauhidkan Allah Swt hanya menyembah kepada Allah dan tidak mengenal apa yang dinamakan dengan syirik. Mereka hanya menyembah kepada Allah SWT semata. Demikian pula anak-anak beliau turun temurun sampai 10 abad yang pertama yaitu kurang lebih seribu tahun di bumi ini tidak ada yang dinamakan dengan syirik semua manusia baik laki-laki maupun wanita dengan berbagai, berbagai macam jenisnya semuanya bertauhid hanya menyembah kepada Allah swt tidak ada di antara mereka yang menyembah jin menyembah pohon menyembah berhala menyembah matahari menyembah bulan menyembah bintang menyembah orang soleh tidak ada yang dinamakan dengan syirik selama 10 abad yaitu 1000 tahun yang pertama Semenjak diturunkannya Nabi Adam AS Ke bumi ini Dalilnya adalah firman Allah SWT kanan nasu ummatun wahidah Faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa mundirin Dahulu manusia Adalah umat yang satu Kemudian Allah mengutus para nabi yang tugas mereka adalah mubasyirina wa mundirin memberikan kabar gembira bagi orang yang bertauhid wa mundirin dan memberikan peringatan adanya azab bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu manusia adalah umat yang satu. Mereka semuanya muwahhidun mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada di antara mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu dan tidaklah manusia dahulu kala kecuali mereka adalah umat yang satu fakhtalafu kemudian mereka berselisih ada di antara mereka yang tetap berpegang teguh dengan tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan ada di antara mereka yang menyimpang dari jalan tauhid ini. Berkata Abdullah bin Abbas dan beliau adalah mufasirnya para sahabat yang Rasulullah SAW telah mendoakan kebaikan dengan beliau Allahumma Fakihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah SAW pernah mendoakan untuk Abdullah bin Abbas, ya Allah, fakihkanlah dia di dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir, yaitu tafsir Al-Qur'an. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana baina Adam wa Nuh asyratu kurun kulluhum ala syari'atin minal haq fakhtalafu faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa mundirin boleh mengatakan dahulu antara Adam dengan Nuh alaihissalam ada sepuluh abad sepuluh kurun kulluhum ala syari'atin minal haq semuanya berada di atas jalan yang satu yaitu jalan kebenaran di atas tauhid fakhtalafu kemudian mereka berselisih faba'athallahu an mubasysyirin wa mundzirin ketika Allah melihat mereka berselisih ada di antara mereka yang bertauhid dan ada di antara mereka yang menyimpang dari jalan tauhid maka Allah SWT mengutus para nabi mengingatkan mereka untuk kembali kepada jalan yang lurus menyembah hanya kepada Allah SWT Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa Allah mengutus para nabi yang tugas mereka adalah memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan dan syirik terjadi pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang terjadi sepuluh abad setelah diturunkannya Nabi Adam alaihissalam. Dan awal terjadinya syirik atau mulai disembahnya berhala-berhala adalah apa yang Allah kisahkan di dalam surat Nuh Salam, Di mana di zaman beliau, di zaman Nuh Salam, ada lima orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang salihin Menyembahnya kepada Allah SWT Terkenal dengan ibadahnya Dan lima orang ini yang Allah sebutkan di dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, janganlah kalian tinggalkan wad Wa qalu la tadharunna wadda wa la yaghuth. Yang kedua adalah yaghuth dan suwa' wa ya'uq dan juga Nasr. Waqalu la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Lima orang ini yaitu Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan juga Nasr. Mereka semuanya adalah lima orang yang soleh Yang hidup Di zaman Nabi Nuh AS Bagaimana kisahnya? Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Hadhihi asma'u qaumin salihin min qaumi Nuh." Ini adalah nama-nama orang-orang yang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihum allati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asma'ihim ketika lima orang soleh ini meninggal maka syaitan mewahyukan membisikkan kepada kaum mereka apa yang dibisikkan? Supaya mereka membuat patung-patung orang-orang soleh tersebut dan ditaruh di tempat majelis-majelis mereka. Membuat patung-patung orang-orang soleh tersebut dan ditaruh di dalam majelis-majelis mereka tempat-tempat pertemuan mereka. Wasammuha bi asma'ihim. Kemudian patung-patung tersebut berikanlah nama sesuai dengan nama-nama mereka. Ini namanya adalah Wat, ini adalah namanya Suwa, ini adalah Yaguth. ini adalah Ya'uq dan ini adalah Nasr. Fafa'alu walam tu'bad Akhirnya mereka melakukan Dan saat itu belum disembah Karena tujuan mereka Membuat patung-patung tersebut Yaitu patung-patung orang soleh tersebut Adalah untuk mengingatkan mereka Dengan ibadah Orang-orang soleh tersebut Ketika mereka merasa lemah dalam beribadah malas dalam beribadah kepada Allah SWT Kemudian mereka melihat patung-patung tersebut Dan mengingat kembali bagaimana ibadahnya Wat Bagaimana ibadahnya Suwa Bagaimana ibadahnya Yaguth Dan juga yang lain Maka mereka akan bersemangat kembali Untuk beribadah kepada Allah SWT Mereka memandang ini adalah baik dan tidak disembah. Mereka melakukan itu dan sampai saat itu patung-patung tersebut tidak disembah. Kemudian beliau mengatakan hatta idza halaka ulaik wa tanassakal ilmu ubidat. Sampai ketika generasi tersebut yang mereka membuat patung-patung tersebut dengan tujuan untuk mengingatkan mereka dengan ibadahnya orang-orang yang soleh ketika generasi ini meninggal kemudian ilmu dilupakan artinya orang sudah lupa tentang tujuan mereka membuat patung-patung tersebut Obidat Akhirnya patung-patung tersebut disembah Setelah beberapa waktu Meninggalnya generasi yang pertama Setan membisiki kepada mereka bahwasanya nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian tidaklah membuat patung-patung ini kecuali karena mereka meyakini bahwasanya patung-patung ini bermanfaat dan bahasanya menyembah mereka akan memberikan manfaat. Karena mereka adalah orang-orang yang soleh Yang dekat dengan Allah SWT Yang kalau mereka memberikan syafaat di sisi Allah Niscaya mereka akan diterima syafaatnya Dibisiki kepada generasi tersebut hendaklah kita mendekatkan diri kepada orang-orang soleh tersebut, meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, memohon kepada mereka syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ubidat akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Ini adalah awal dari kesyirikan yang terjadi di permukaan bumi yang berawal dari al-ghulu fi salihin berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Dan di sini kita tahu bagaimana kesabaran aduwullah musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu setan dalam menyesatkan manusia. Kemudian bagaimana dia merubah kesyirikan dan dipoles dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang yang soleh dalam bentuk permintaan syafaat kepada orang-orang yang soleh yang pada hakikatnya adalah sebuah kesyirikan akhirnya Allah swt mengutus Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya untuk kembali kepada jalan yang lurus, mengajak mereka untuk bertauhid dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Meskipun kepada orang-orang yang soleh Karena tauhid Adalah hanya menyembah kepada Allah SWT semata dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Siapapun dia, meskipun adalah seorang nabi, seorang malaikat, ataupun orang-orang yang soleh. Allah mengatakan, Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya Faqala ya kaum Maka dia berkata Wahai kaumku U'budullah Sembahlah Allah SWT Malakum min ilahin ghairuh Kalian tidak memiliki Ilah yang hak Sesembahan yang berat disembah Kecuali dia Beliau dakwai kaumnya Supaya mereka hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan Wat, meninggalkan Suwa, meninggalkan Yaguth, meninggalkan Ya'uk dan Nasr. Siang dan malam beliau mendakwai mendakwai kaumnya dengan berbagai cara. Kadang dengan sembunyi-sembunyi, kadang dengan terang-terangan selama 950 tahun beliau alaihissalam mendakwahkan tauhid ini kepada kaumnya. Dan mereka mengatakan waqalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. didakwah oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk bertauhid mereka mengatakan janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan wat Suwa' Yaguth, Ya'uk dan juga Nasr Berpegang teguh dengan agama Agama mereka Sampai ketika Allah SWT mengetahui bahwasanya tidak ada yang beriman setelah itu maka Allah SWT mengirimkan adab yang sangat pedih banjir yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan semua orang kafir saat itu meninggal dunia termasuk diantaranya anak Nabi Nuh alaihissalam dan juga istrinya. Dan tidak tersisa kecuali orang-orang yang bertauhid yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam di dalam kapalnya. Kemudian setelah itu datang kaum Ad yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam yang mereka datang setelah kaumnya Nabi Nuh. Allah mengatakan, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi basdah." Dan ingatlah kalian ketika Allah telah menjadikan kalian wahai kaum Ad khulafa'a min ba'di qaumi Nuh orang-orang yang datang setelah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka yaitu kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam datang setelah kaum Nabi Nuh. Yang saat itu mereka tinggal di daerah Yaman. Itu daerah selatan. Dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka tinggal di kemah-kemah yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Allah mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu menghadap kaum Ad yaitu yang ada di Iram Zatil Aimat yang mereka memiliki tiang-tiang yang sangat besar mereka tinggal di kemah-kemah yang tiang-tiangnya sangat besar dan ini adalah nikmat dari Allah SWT kepada mereka akan tapi mereka tidak bersyukur dengan kenikmatan ini bahkan mereka malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan mereka memiliki tiga sesembahan yaitu Soda, Samuda dan juga Hara. Ini adalah tiga sesembahan yang dimiliki oleh kaum Ad saat itu. Oleh karena itu Allah SWT mengutus Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Hud adalah termasuk kaum Ad Diutus kepada kaumnya Untuk mengajak mereka kembali kepada Agama yang lurus Agama Tauhid Yang dulu Nabi Adam AS Turun pertama kali di dunia Dalam keadaan bertauhid Dalam 10 abad yang pertama Allah SWT berfirman wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin غيره dan kepada kaum Ad kami mengutus kepada mereka Hud akhahum saudara mereka qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh dia berkata wahai kaumku ubudullah sembahlah Allah Subhanahu wa taala Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Sama dengan Nabi Nuh alaihissalam, bila seorang nabi mengajak kaumnya untuk bertauhid akan tetapi kaumnya menolak dakwah beliau. Qalu Yahud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitarika alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin mereka berkata Yahud wahai Hud engkau tidak mendatangkan sebuah bukti yang nyata dan kami tidak akan meninggalkan alihatina kami tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami an kaulik karena ucapanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan kami tidak akan beriman kepadamu. Mendustakan beliau dan tidak mau menerima dakwah beliau dan tetap akan menyembah sesembahan sesembahan mereka selain Allah. Kemudian mereka mengatakan, "Inna qulu illa taraka alihatuna ba'du alihatina bisu. Tidaklah kami mengatakan kecuali bahwasanya engkau telah disentuh telah ditimpa musibah yang berasal dari sebagian sesembahan-sesembahan kami. Jadi mereka menyangka bahwasanya Hud alaihissalam telah ditimpa musibah yang asal dari musibah tersebut adalah dari Tuhan-Tuhan mereka Syirik di dalam masalah rububiyah Dan syirik di dalam uluhiyah Akhirnya Allah SWT mengadab mereka Dikirimkan angin Yang isinya adalah adab Yang membinasakan mereka semua Kemudian setelah itu datanglah kaum Samud. Ini adalah kaumnya Nabi Saleh alaihissalam yang datang setelah kaum Ad. Allah mengatakan wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di Ad. Dan ingatlah kalian wahai kaum Samud yang telah menjadikan kalian khulafa pengganti-pengganti setelah kaum Ad. Dan kaum Samud ini posisinya antara kota Medina dengan kota Syam, yaitu ke arah utara. Kurang lebih jaraknya 347 km. Yang sekarang terkenal dengan Madain Saleh. Dan sampai sekarang rumah-rumah mereka masih ada yaitu bekas rumah-rumah kaum Thamud. Dan saat itu mereka Allah berikan kenikmatan yang banyak. Mata air yang melimpah, tumbuh-tumbuhan, dan mereka memiliki rumah-rumah yang mewah dan istana-istana bahkan rumah-rumah mereka atau istana-istana mereka mereka memahatnya dari gunung. Artinya membuat istana dari gunung-gunung batu. Yang menunjukkan tentang kekuatan mereka. Akan tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah SWT Bahkan mereka menyekutukan Allah Berbuat syirik menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu Allah SWT mengutus Nabi Saleh AS Dan beliau adalah termasuk kaum Thamud Sebagai Nabi Dan mengajak mereka untuk bertauhid Wa ila Thamud akhahum saliha Qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh Dan kami telah mengutus kepada Thamud saudara mereka yaitu Saleh. Qal yang dia mengatakan Ya kaum Allah, Wahai kaumku Sembahlah Allah SWT semata Malakum min ilahin ghairuh Tidak ada Sesembah yang berat disembah oleh kalian Kecuali dia Mereka mendustakan Dan tidak menerima dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Saleh alaihissalam Akhirnya Allah SWT mengutus Atau mengirim Adab yang sangat pedih Yaitu suara yang sangat keras Yang membinasakan mereka semua Adab dari Allah SWT Bagi orang yang mendustakan Rasul Dan juga menyekutukan Allah SWT Datang Nabi Ibrahim Alaihissalam diutus kepada kaumnya yaitu orang-orang Babil yang mereka menyembah bintang dan bertawasul dengan bintang-bintang tersebut yang jumlahnya ada tujuh beliau dakwai kaumnya termasuk diantaranya bapak beliau karena bapak beliau termasuk orang-orang musyrikin Beliau berbicara baik-baik dengan bapaknya Berdialog dengan kaumnya Berdialog dengan rajanya Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar Atattakhidhu asnaman alihah Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yang bernama Azar Apakah engkau menjadikan Berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan-Tuhan Berbicara baik-baik dengan Bapak beliau Dan berbicara dengan kaumnya secara umum Mendakwai mereka kepada Tauhid Ata'buduna ma tanhitun Apakah kalian wahai kaumku menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri dan beliau mengajak dialog kepada pembesar mereka yaitu Raja Namrud sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk Apakah kamu tidak melihat tidak mendengar kisah seseorang yang berdebat dengan Ibrahim alaihissalam di dalam robnya. Itu dalam perihal Allah swt yang Allah telah memberikan kekuasaan kepadanya. Ibrahim mengatakan, Rabku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian raja tersebut mengatakan, Qala ana uhyi wa umit Dia mengatakan Aku juga bisa menghidupkan Dan mematikan Maksudnya adalah membiarkan orang hidup Dan aku bisa juga menghukum orang yang hidup Artinya dihukum mati Kemudian Ibrahim mengatakan Sungguhnya Allah Mendatangkan Matahari dari arah timur Bisakah engkau mendatangkan matahari dari arah barat? Maka kalahlah hujahnya Beliau mendakwai kaumnya Mendakwai pemimpinnya Mendakwai keluarganya Dan terakhir beliau Memakai cara yang agak keras Yaitu menghancurkan Berhala-berhala yang mereka miliki Sampai akhirnya beliau dilemparkan ke dalam api dan Allah menolongnya kemudian beliau hijrah bersama istrinya dan juga Lut alaihissalam karena Nabi Lut alaihissalam adalah anak dari saudara Ibrahim artinya keponakan beliau Ibrahim dan juga Lut alaihissalam hidup dalam waktu yang sama. Oleh karena itu para malaikat sebelum mereka datang ke, ke kaum Lut alaihissalam, mereka terlebih dahulu mampir ke tempat Ibrahim dan memberikan kabar kepada beliau tentang datangnya anak bagi beliau. Baru setelah itu Nabi Ibrahim bertanya, apa yang kalian inginkan? Apa tugas kalian? Mereka mengatakan kami diutus kepada kaum Lut yaitu untuk mengirim adab kepada mereka. Kemudian setelah itu Nabi Lut alaihissalam kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kemudian Nabi Shu'aib Nabi Musa alaihissalam dan juga para nabi yang lain Allah utus mereka Mubashirina wa mundirin yang tujuan utama dakwah mereka adalah mengajak manusia untuk bertauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut yang tugas mereka adalah mengatakan kepada kaumnya mendakwai kaumnya supaya kalian menyembah kepada Allah dan menjauhi apa yang dinamakan dengan tagut yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah termasuk diantaranya Allah SWT mengutus Rasul yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad SAW diutus di tengah-tengah orang musyrikin orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang Quraisy dan orang-orang yang ada di sekitar mereka dari orang-orang Arab. Dan kalau melihat sejarah sebenarnya mereka yaitu orang-orang Arab, orang-orang Quraisy dan juga sekitarnya nenek moyang mereka dahulu adalah pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau dari Mesir pergi ke Mekah dan saat itu Hajar dalam keadaan hamil dan meninggalkan Hajar dan juga putranya itu Ismail di kota Mekah dan mereka memiliki anak keturunan di sana. Selama bertahun-tahun lamanya keturunan Nabi Ismail alaihissalam di atas agamanya Nabi Ibrahim. Millah Ibrahim yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun mereka berhaji beribadah hanya kepada Allah menyembelih hanya untuk Allah SWT bernadar hanya untuk Allah SWT sampai akhirnya datang Bani Khuza'ah yang mereka berasal dari Yaman setelah pecahnya bendungan Ma'rib yang ada di Yaman mereka datang ke kota Mekah dan di antara mereka adalah pembesarnya yaitu Amr ibnu Luhay yang menguasai kota Mekah dan merebut kekuasaan dari anak-anak keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail berpencar setelah kedatangan mereka dan tidak tinggal di sana kecuali orang-orang Quraisy. ada pun yang lain berpencar. Dan Amr bin Luhai ini dialah orang yang pertama kali mendatangkan berhala-berhala ke kota Mekah. Ada sebuah riwayat setan datang kepadanya dalam keadaan bermimpi dan menunjukkan letak berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nuh yang posisinya dulu berada di Jeddah. <clears throat> Dan ada sebuah riwayat bahwasanya Amr bin Luhai ini mendatangkan berhala-berhala tersebut dari Syam. Karena kebiasaan orang-orang orang-orang Arab saat itu mereka berdagang sampai ke negeri Syam. Dia mendatangkan berhala-berhala tersebut di Ka'bah dan membagi lima berhala tersebut ke kabilah-kabilah Arab yang mereka setiap tahun datang untuk melakukan haji sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mulai itu mulai hiduplah kembali penyembahan terhadap berhala dan mulai bertambah banyak bukan hanya berhala-berhala yang dibawa oleh Amr ibn Luhai dan Rasulullah SAW mengabarkan dalam sebuah hadis aku melihat Amr ibn Luhai berada di dalam neraka dan menyeret lambungnya. Menyeret lambungnya sebagai balasan bahwasanya dia adalah orang yang pertama kali menghidupkan agama <clears throat> penyembahan terhadap berhala di jazirah Arab ini. Akhirnya berkembanglah kesyirikan dan berhala-berhala semakin banyak. Sehingga ketika Rasulullah SAW masuk kota Mekah di Ka'bah dan juga sekitarnya jumlah berhala yang ada di sana sekitar 360 berhala. Setiap kali meninggal orang yang soleh mereka agungkan dan beribadah kepada orang soleh tersebut di antaranya Lata, Uzza, Manah dan juga sesembahan-sesembahan yang lain. Di antara bentuk kesyirikan mereka adalah meminta syafaat kepada orang-orang soleh tersebut yang mereka bentuk menjadi patung. Seperti Lata misalnya, dahulu adalah orang yang soleh yang suka membuat makanan untuk orang-orang yang haji. Ketika dia meninggal, disembah diminta syafaatnya Karena mereka menyangka bahasa itu adalah orang yang soleh Yang dekat dengan Allah SWT Sementara mereka adalah orang-orang yang banyak dosa Sehingga mereka meminta Kepada orang-orang soleh tersebut Syafaat mereka Allah menceritakan hal ini dalam Al-Quran Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun dan mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat wa kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah mereka ini adalah orang-orang yang memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah siapa mereka mereka adalah orang-orang yang mereka anggap soleh menyembah kepada mereka bernadar untuk mereka menyembelih untuk mereka Berdoa meminta kepada mereka Bukan karena meyakini bahwa mereka yang mencipta Atau memberikan rezeki Atau mengatur alam semesta Akan tapi karena hanya ingin minta syafaat dari mereka Dan Allah mengabarkan bahwasanya ini adalah perbuatan syirik Allah mengatakan Kul atunabbi'unallah Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard Apakah kalian mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi? Maksudnya dari mana kalian mengabarkan atau mengetahui kabar ini? Bahasanya orang-orang yang sudah meninggal tersebut Yaitu orang-orang yang soleh Mereka memberikan syafaat kepada kalian Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Allah menamakan apa yang mereka lakukan ini yaitu beribadah kepada orang yang soleh dengan maksud meminta syafaat mereka ini adalah termasuk kesyirikan. Dan di antara tujuan mereka menyembah kepada orang-orang soleh tersebut adalah minta kedekatan yaitu supaya mereka semakin dekat dengan Allah dengan perantaran orang-orang soleh tersebut. Allah juga menceritakan hal ini dalam Al-Quran. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah bertawasul kepada mereka dengan cara menyerahkan sebagian ibadah kepada wali-wali tersebut kepada orang-orang soleh tersebut mereka mengatakan ma'na abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa tidaklah kami menyembah mereka berdoa kepada mereka meminta kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Bukanlah maksud kami bahasa mereka adalah yang mencipta Atau memberikan rezeki Atau mengatur alam semesta Karena masalah penciptaan dan rezeki Mereka meyakini bahasanya itu adalah hak Allah SWT Wala insa'altahum Man khalaqahum layakulunallah Seandainya engkau bertanya kepada mereka Siapa yang menciptakan mereka Mereka akan mengatakan Allah Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Nanti pada hari kiamat Allah yang akan memutuskan yang akan menghakimi di antara mereka. Benarkah pengakuan mereka bahwasanya orang-orang yang mereka sembah tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada seorang yang pendusta dan kufur. Artinya di sini Allah mendustakan ucapan mereka yang mereka mengaku bahasanya kami menyembah mereka supaya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kesyirikan atau di antara bentuk kesyirikan yang Rasulullah SAW perangi yang ada dan tersebar di kaumnya saat itu. Di antara bentuk kesyirikan yang mereka lakukan adalah mereka menyembelih untuk selain Allah Swt. Tidak jarang mereka berkorban dan menyembelih untuk berhala-berhala atau makhluk yang mereka sembah. Rasulullah SAW memerangi ini dan melarang kaumnya untuk bertauhid dan meninggalkan diantaranya adalah menyembelih untuk selain Allah. Allah mengatakan fasalli lirabbika wanhar dan salatlah untuk Rabbmu dan juga menyembelihlah untuk Rabbmu artinya tidak boleh menyembelih untuk selain Allah di antara kesyirikan mereka mereka tidak jarang beristighatsah dan meminta bantuan kepada jin yang Allah ceritakan di dalam surat jin wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzu nabi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan ada sebagian manusia yang mereka datang beristighatsah meminta perlindungan kepada sebagian jin. Fazaduhum rahaqa dan mereka menambah ketakutan kepada manusia-manusia tersebut. Dan Rasulullah perangi dan memerintahkan manusia untuk hanya beristighadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Katakanlah Aku berlindung kepada Rabbil Falak Rabb yang menguasai Al-Falak itu waktu subuh Min syarri makhalak Dari kejelekan makhluknya Wa min syarri ghasikin idha waqab Dan dari kejelekan malam Apabila sudah datang Wa min syarri nafathati fil uqad Dan dari kejelekan Wanita-wanita tukang sihir Yang mereka meniup Pada buhul-buhul Wa min syarri hasidin idza hasad dan aku berlindung dari kejelekan orang yang berhasad apabila dia berhasad. Kita disuruh berlindung kepada Allah bukan berlindung kepada jin. Berlindung kepada Allah dari kejelekan tukang sihir dan dari kejelekan semua makhluknya. Dan Allah berfirman, "Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syaril waswasil khannas." Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, kepada ilahnya manusia. Min syaril waswasil khannas dari bisikan yang suka berbisik minal jinnati wan nas baik dari jin maupun dari manusia. Kita disuruh untuk meninggalkan bergantung kepada jin dan diperintahkan untuk berlindung dan beristighatsah kepada Robnya jin dan Robnya manusia. Di antara kesyirikan yang banyak terjadi saat itu adalah penggunaan jimat. Dan ini banyak dipakai oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang diutus kepadanya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan Man ta'allaqa tamimatan Fakat asyrak Barang siapa Yang menggantungkan sebuah tamimah Sebuah jimat Maka dia telah berbuat syirik Baik yang ada di leher Di tangan Di pinggang Di kaki Maupun di tempat-tempat yang lain oleh karena itu ketika beliau SAW melihat seorang sahabat Yang memakai jimat di gelangnya Atau di tangannya yang berupa gelang Beliau bertanya Mahadihi Apa ini? Qala minal wahinah Ini adalah termasuk Jimat Yang aku menjaga Diriku dari ain maka beliau SAW mengatakan Inzi'ha Lepaskanlah jimat tersebut Lepaskanlah gelang tersebut Fa la taziduka illa wahnan Karena sesungguhnya gelang tersebut Jimat tersebut Bukan menambah kekuatan bagimu Tapi justru akan membuat lemah dirimu Allah SWT berfirman Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu Kul qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun kata Allah SWT qul ara'aytum katakanlah kepada mereka apa pendapat kalian tentang apa yang kalian sembah In aradani Allahu bidhurrin hal hunna kasifatu dhurri. Seandainya Allah menghendaki mudarat bagiku, apakah mereka yang kalian sembah ini mereka bisa menghilangkan mudarat dariku? Termasuk di antaranya jimat. Seandainya Allah menghendaki mudarat bagi saya, apakah jimat-jimat tersebut bisa menghindarkan saya dari mudarat tersebut? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih? Atau seandainya Allah menginginkan rahmat dan kasih sayang untukku. Apakah benda-benda tersebut bisa menolak rahmat Allah dariku? Jawabannya tentunya tidak. Kalau Allah mengendaki mudarat, tidak ada yang bisa menghalangi dan kalau Allah mengendaki rahmat, kasih sayang, kebaikan, maka tidak ada bisa yang menghalangi. Qul hasbi Allah. Kalau demikian, cukuplah Allah bagiku. Tidak butuh dengan benda-benda tersebut. Karena mereka tidak bisa menghalangi rahmat dan juga mudarat dari Allah SWT. Qul hasbi Allah, katakanlah cukup Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun hanya kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal Ini beliau salah-salah memerangi Tamimah ini jimat-jimat yang banyak Tersebar di kaumnya Di antara kebiasaan yang tidak baik Adalah mendatangi dukun-dukun Dan saat itu banyak dukun-dukun di kalangan Quraisy dan juga yang ada di sekitar kaum Quraisy. Setiap kali ada permasalahan Mereka datang ke sana Meminta musyawarah Meminta jalan keluar Oleh karena itu Rasulullah SAW memerangi Perdukunan ini Beliau mengatakan Man atakahinan Fasaddaqahu bima yakul Fakat kafara bima unjila ala Muhammadin SAW Barang siapa yang mendatangi Seorang dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahasanya tidak mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah SWT. Orang yang datang kepada dukun seakan-akan dia membenarkan dan percaya bahwasanya dukun-dukun tersebut mengetahui ilmu yang gaib. Dan perlu kita ketahui bahasanya Para dukun Mereka sangat dekat dengan setan Dan mereka tidak melakukan Sesuatu Kecuali dengan bantuan dari setan Mencari barang yang hilang Mencari sesuatu Mengabarkan sesuatu Itu semua mereka dapatkan dengan bantuan dari setan Dan setan Tidak mau membantu manusia kecuali setelah manusia mengorbankan hal yang paling berharga yang dia miliki yaitu akidah mereka tidak membantu manusia sampai manusia melepaskan akidahnya oleh karena itu seorang dukun ketika dimintai bantuan mereka mensyaratkan ini dan itu yang intinya berpusat kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala Terkadang seorang dukun meminta supaya pasien menyembelih seekor ayam yang berwarna hitam yang dilempar ke sebuah sumur atau ke tempat yang lain atau diperintahkan untuk menulis ayat Allah SWT dari sesuatu yang najis atau ucapan dan juga tindakan-tindakan yang lain yang apabila dilakukan maka dia sudah keluar dari agama Islam. Dan ini semua adalah wahyu dari setan. Dan ini banyak terjadi pada orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah SAW dan beliau juga memeranginya. Di antara kesyirikan yang ada pada saat itu adalah tatoyur Yaitu Menganggap sial Dengan burung Orang-orang musyrikin Apabila mereka mau bepergian Mereka melepas burung Apabila burungnya terbang ke kanan Mereka berangkat Dan meyakini bahasanya di sana akan ada keberuntungan Dan apabila terbang ke kiri maka mereka tidak tidak jadi berangkat dan meyakini bahwa di sana pasti akan ada kesialan. Dan ini dikiaskan dengan orang yang melihat sesuatu di perjalanan dengan meyakini keyakinan yang sama. Seperti orang yang keluar rumah melihat orang berantem atau keluar rumah di pagi hari melihat seorang pengemis atau pemandangan yang buruk yang lain. Kemudian di dalam hatinya dia berkeyakinan bahwasanya hari ini adalah hari yang sial. Tidak mau berdagang, tidak mau keluar rumah. Inilah yang dinamakan dengan tatoyur. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang musyrikin saat itu. Dengan berbagai caranya. Rasulullah SAW mengatakan, At-tiyaratu syirkun, At-tiyaratu syirkun, At-tiaratu syirkun Tiarah ini adalah perbuatan syirik Tiarah adalah perbuatan syirik Tiarah adalah perbuatan syirik Keyakinan seorang muslim Bahasanya manfaat dan mudarat Itu adalah di tangan Allah SWT Dan Allah tidak menjadikan Burung-burung tersebut Dan juga hewan-hewan yang lain Atau benda-benda yang lain sebagai tanda bahwasanya seseorang mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan kesialan. Barang siapa yang meyakini bahwasanya burung-burung tersebut atau benda-benda yang lain dikatakan itu adalah sebab terjadinya kesialan ataupun keberuntungan, maka dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Dan yang mengatakan atau yang berat untuk mengatakan ini sebab atau tidak adalah Allah SWT Kalau seorang hamba Berani mengatakan ini adalah sebab Sementara Allah tidak menurunkan keterangan di dalamnya Maka dia telah Berkata atas nama Allah SWT Dengan sesuatu yang dia tidak tahu Dan ini adalah termasuk perbuatan syirik Di antara kesyirikan yang tersebar saat itu Adalah mencari berkah Dari selain Allah SWT orang-orang musyrikin yang diutus kepadanya Rasulullah SAW. Mereka mencari berkah dari pohon, dari batu, dari tempat tertentu, meyakini bahasa ini adalah sesuatu yang, ber, yang sesuatu yang ber, berbarokah. Suatu saat Rasulullah SAW pernah keluar bersama para sahabat dan ada di antara mereka yang baru masuk Islam. Yaitu ketika mereka keluar ke setelah mereka membuka kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Diceritakan oleh seorang sahabat, "Kharajna ma'a Rasulullah sallam fi Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufr." Kami keluar bersama Rasulullah sallam ke Hunain dan kami baru saja masuk Islam. Famarorna bisidratin yuqalu lahu Zatu Anwat dan kami melewati sebuah pohon yang dinamakan dengan Zatu Anwat. Fakulna maka, kami berkata ya Rasulullah, ij'alana zatu anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah bagi kami zatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki zatu anwat. Orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka meletakkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut dengan harapan mendapatkan berkah supaya menang dalam peperangan dan juga yang lain. Maka saat itu orang-orang Islam yang baru saja masuk Islam yang baru kenal dengan Islam mereka berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah coba kalau dijadikan untuk kami sebuah datu anwat sebuah pohon sebagaimana orang-orang musyrikin juga memiliki datu anwat maka Rasulullah SAW mengatakan kama qala banu Israil Musa ij'alana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajahalun beliau mengatakan demi Allah Persis ini seperti yang dikatakan oleh orang-orang Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Ketika mereka berkata kepada Nabi Musa, Ija'alana ilahan kama alihah. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagai mereka sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan. Yaitu ketika Bani Israel melewati sebagian orang-orang musyrikin yang mereka menyembah patung atau menyembah sesembahan mereka. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan patung. Kata Rasulullah SAW, ini persis seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Qala innakum qaumun tajhalun. Beliau berkata, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Ini adalah beberapa bentuk kesyirikan yang tersebar saat itu. Dan Rasulullah SAW dengan pelan-pelan beliau memberantas kesyirikan ini. Beliau berjalan dari kemah ke kemah ketika hajian, dari kabilah ke kabilah, mengatakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ayuhan nas, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Katakan la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Artinya meninggalkan peribadatan kepada makhluk dan hanya menyembah kepada Al-Khaliq. Sampai akhirnya Allah SWT menolong beliau dan terhapuslah kesyirikan di Mekah dan sekitarnya dan mereka masuk ke dalam agama Islam dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya supaya mereka berhati-hati dari kembali kepada kesyirikan-kesyirikan ini. Beliau mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hendaklah kalian menjauhi tujuh perkara yang membinasakan yang menghancurkan kalian di dunia maupun di akhirat. Hal yang pertama yang boleh sebutkan asyirk yaitu kesyirikan. Belum memerintahkan kepada kita untuk menjauhi apa yang dinamakan dengan kesyirikan. Menunjukkan bahwasanya kesyirikan kadang terjadi. Sepeninggal beliau dan bukan berarti bahwasanya kesyirikan sudah terhapus di zaman beliau kemudian tidak ada kesyirikan setelah itu. Karena di sini Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan kesyirikan. Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan kalian. Di antaranya adalah kesyirikan. Dan beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'dhamu indallah wahai Rasulullah dosa apa yang paling besar di sisi Allah SWT? maka beliau mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah SWT yang telah menciptakan kamu menunjukkan bahasanya kesyirikan bisa saja terjadi sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi tidak menutup kemungkinan syirik itu terjadi. Oleh karena itu beliau SAW mengingatkan kita dan berhati-hati dengan kesyirikan ini. Berhati-hati dengan kesyirikan ini. Dan syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asgar. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang besar ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam apabila dilakukan mengeluarkan seseorang dari Islam. Contohnya seperti berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada jin Berdoa kepada orang yang meninggal Berdoa kepada Nabi Berdoa meminta kepada malaikat Rasulullah SAW mengatakan Ad-doa huwal ibadah Doa itu adalah ibadah Di antara bentuk kesyirikan yang besar Adalah menyembelih untuk selain Allah Tumbal misalnya untuk orang yang bau reksa atau makhluk yang bau reksa yang menunggu sungai tertentu atau tempat tertentu kemudian menyembelih seekor hewan baik kerbau ataupun yang lain dengan maksud sebagai tumbal maka ini termasuk syirik besar Rasulullah SAW mengatakan la'anallah man dabaha li ghairillah Allah SWT melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Melaknat artinya dijauhkan dari rahmatnya. Di antara syirik besar adalah bersujud untuk selain Allah. Bersujud kepada seorang nabi, kepada seorang yang soleh yang sudah meninggal, ataupun bersujud kepada makhluk yang lain. Maka ini termasuk syirik besar. Termasuk diantaranya adalah tawaf di selain Ka'bah, mengitari kuburan atau mengitari sebuah batu dengan keyakinan manfaat dan juga mudarat, maka ini termasuk syirik besar. Dan syirik besar ini sekali lagi mengeluarkan seseorang dari Islam. Mengeluarkan seseorang dari Islam bukan menjadi orang muslim tapi menjadi orang yang musyrik keluar dari Islam dan kalau dia keluar dari Islam seandainya dia meninggal tidak boleh dimandikan tidak dikafani dan tidak diperlakukan sebagai orang Islam dan dia tidak boleh mewarisi seandainya ada keluarganya yang meninggal Dia tidak boleh mewarisi Dan seandainya dia meninggal tidak boleh Diwarisi Dan orang lain tidak boleh memintakan ampun baginya Allah SWT berfirman Maka nalin nabiyyi Walladzina amanu Ayyastaghfiru lil musyrikin Walau kanu uli kurba Mimba dimata bayana lahum Annahum ashabul jahim tidak boleh seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin. Walau kanu uli kurba, meskipun mereka adalah termasuk keluarga dekat. Bapaknya, pamannya, ibunya, anaknya. Mimba di mata bayana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penduduk neraka. Artinya jelas bahasanya mereka adalah seorang yang murtad Orang musyrikin Maka tidak boleh kita Memohonkan ampun bagi mereka Syirik akbar Ini membatalkan amalan seseorang Dari awal sampai akhir Allah SWT berfirman Walakad uhya ilaika Wa ilal ladhina min qablik Lain asyrakta La yahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga orang-orang sebelummu yaitu para nabi la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan batal seluruh amalanmu. Seluruh amalannya. Wala takunanna minal khasirin dan jadilah engkau nanti pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi bertahun-tahun dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, salat malam di malam harinya, berpuasa yang sunnah di luar bulan Ramadan, bersedekah, birrul walidain, umrah, berhaji. Itu adalah amal-amal yang soleh Apabila seseorang melakukan syirik besar Maka amalan-amalan tersebut akan hancur Tidak dianggap oleh Allah SWT Allah batalkan semuanya itu Meskipun itu sebanyak Air yang ada di lautan atau, Ataupun setinggi langit Allah mengatakan Wa qadimna ila ma'amilu min amal Faja'alnahu manthura Kami mendatangkan apa yang mereka sudah amalkan Kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut debu yang berterbangan. Dan jadilah dia datang pada hari kiamat termasuk orang-orang yang khasirin. Yaitu orang-orang yang rugi. Orang lain bisa menikmati dan memanen hasil usahanya akan tapi dia mendapatkan dirinya tidak memiliki pahala karena dia melakukan syirik yang besar. Kemudian di antara bahaya syirik orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik besar dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan kekal di dalam neraka. Dia akan kekal di dalam neraka dan tidak mungkin masuk ke dalam surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh Allah SWT mengharamkan atasnya surga. Dan kalau Allah mengharamkan, maka surga siapa lagi yang akan diharapkan? Wa ma'wahun nar dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma'lin zalimina min ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang berbuat syirik tidak akan memiliki penolong. Masuk di dalam neraka selama-lamanya abad al abad dan tidak ada harapan bagi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT Kerugian mana yang lebih besar daripada kerugian orang yang melakukan dosa syirik besar ini Dan Rasulullah SAW bersabda Man mata wa huwa yada'u min dunillahi niddan dakhalan nar Berang siapa yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dakhalan nar maka dia masuk ke dalam neraka. Ini adalah akibat akibat dari asyirkul akbar yaitu dosa-dosa yang besar. Oleh karena itu kewajiban seorang muslim adalah menuntut ilmu dan ilmu pertama kali yang hendaknya dia pelajari adalah masalah tauhid dan juga masalah syirik. Mengetahui bagaimana bertauhid dan mengetahui jenis-jenis kesyirikan. Yang demikian itu supaya dia tidak terjatuh di dalam kesyirikan sehingga dia bisa terjatuh dalam perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Ini adalah syirik yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Contohnya adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan wan nabi atau demi langit, demi bumi, demi nabi, demi Ka'bah. Ini adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik. Di antara syirik kecil adalah ucapan laula laulallah wa anta. Kalau bukan karena Allah dan kamu. Misalnya seorang mengatakan, kalau bukan karena kamu, niscaya aku akan celaka. Kalau bukan karena polisi, niscaya aku akan celaka. Maka ucapannya adalah termasuk syirik kecil. Yang seharusnya dilakukan adalah mengatakan laulallah summa anta. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena engkau. Artinya engkau adalah sebagai sebab yang menyelamatkan saya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengatakan kalau bukan karena polisi, kalau bukan karena anjing penjaga, ini saya rumah ini akan dicuri. Maka ini adalah termasuk lafaz-lafaz kesyirikan. Termasuk syirik kecil syirik yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian di antara contoh syirik kecil adalah mengatakan Masya Allah wa syi'tah. Yaitu mengatakan dengan kehendak Allah dan juga kehendakmu. Ini juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan mengatakan Masya Allah saja. Atau mengatakan Masya Allah Thumma syi'tah dengan kehendak Allah, kemudian dengan kehendakmu. Diperbolehkan. Boleh mengatakan Masya Allah saja, atau mengatakan Masya Allah, summa syi'ta. Yang tidak diperbolehkan, mengatakan Masya Allah, Wa Dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu. Berarti di sini menyejajarkan, menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Termasuk di antara syirik kecil adalah menggunakan jimat dengan keyakinan itu hanya sebagai sarana, sebagai perantara, sebagai wasilah, maka ini termasuk syirik kecil. Karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Dan Allah tidak mengabarkan kepada kita bahwasanya benda-benda tersebut adalah sebab. Adapun orang yang meyakini bahwasanya jimat-jimat tersebut itulah yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat, maka ini masuk di dalam syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu adalah yang bisa kita sampaikan tentang masalah kesyirikan ini. Semoga hal ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertauhid dan juga dijauhkan dari kesyirikan kepadanya. Dan bagi yang memiliki pertanyaan, silakan mendatangi saya setelah kajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.